Alhamdulillah izin Allah kita dimudahkan untuk berjumpa pertama kali di masjid yang mulia ini dan kita selalu meminta kepada Allah semoga Allah selalu jadikan tempat ini tempat-tempat penyubur iman yang bisa membuat orang yang ibadah di dalamnya diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita berada di bulan Ramadan Bulan yang ulama katakan ini bulan yang betul-betul merupakan anugerah untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dengan bulan ini Allah datangkan kebaikan dan kita bisa bertawasul dengan kebaikan tersebut agar Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insya Allah. Siapa sih yang tidak ingin berbuat baik di bulan Ramadan? Bahkan Nabi bersabda bahwa kebaikan yang kau lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Wallahi, umur kita singkat loh. Jadi jangan sampai gara-gara kesibukan kita di seputar lokasi ini membuat kita lupa bahwa lubang kubur makin dekat bukan makin jauh loh. Ini kadang-kadang kita suka dibikin lupa sama keadaan. Nabinya sendiri yang mengatakan umroh ummati Baina sitin wa Umur umatku ini antara 60 70. Aku zada min dhalik. Sedikit yang lebih dari 70 lah Ya mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit lah. Amin. Karena siapa sih tat yang minta umur pendek ya yang nggak ada. Semua minta umur panjang betul. Ah. Dia berdoa tiap hari ya Allah panjangkan umurku ya Allah ya Allah Panjangkan umurku ya Allah. Oh, betul-betul dia pengen umur panjang. Ya sesama anak bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia dan satu agama Islam. Kita doain yuk, kesiannya orang minta umur panjang. Ya Allah, diminta umur panjang ya Allah. Kasih 200. 200. Minta umur panjang didoain 200 dia takut. Di 200 Teman saya aja tat 80 tat 80 udah dituntun Ustaz. Ada yang 85 didorong. 200 diseret urusannya betul. Sebenarnya jujur loh, kita cuma ngayal umur panjang padahal kita takut kalau dikasih kepanjangan. Sehingga pada akhirnya yang kita butuhkan kualitas umur bukan kuantitas umur. Terserahlah umur kita berapa Allah yang kasihlah. Nah, kesempatan berbuat baik ini kan nggak berulang. Sehingga Rasul yang mengatakan lantar jial ayyamul lati madad. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Jadi jangan kita anggap kalau sekarang kita kajian nih, besok kajian lagi kayak gini mirip. Enggak. Udah lain cerita. Kondisi kita pun mungkin nggak sama. Makanya ada perintah, fasta bikul khairat, berlomba-lomba untuk mendapat sebuah kebaikan. Sampai ukuran doa saja kata Rasulullah, la ta'tazu fid du'a. Fa innahu la yahliku anid du'a ahadun. He he he he. Kalian jangan sampai lelet masalah ibadah. Doa saja jangan lemot. Fa innahu la yahliku anid du'a ahadun kata Rasulullah. Karena tidak ada orang musnah karena ibadah, tidak ada. Nah kita pengen ini ada sebuah kewajiban. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Tazkiyatun Nafasnya. Beliau mengatakan bahwa orang yang ingin mendapatkan kebaikan untuk amal ibadah yang akan datang, hendaklah dia apa, mengkritisi ibadah sebelumnya gitu loh. Ada tiga cara muhasabah yang Islam ajarkan. Yang pertama, bermuhasabah untuk setiap kewajiban yang pernah kita lalaikan. Yang kedua, bermuhasabah pada setiap perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan ketimbang dilakukan. Dan yang ketiga, bermuhasabah diri pada setiap perbuatan mubah atas dasar apa niat dia melakukannya. Yang pertama kita bicara kewajiban. Ada sebuah kewajiban yang sampai kapanpun nggak bisa kita elakkan, bahkan takdir. Karena bahasa Allah qadha. Surat Al-Isra itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya apa? Allahu alam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qadha yakni qadha dan qadar takdir. Wa qadha rabbuka Allah telah takdirkan kepada kamu alla ta'budu illa iyyahu. Takdir yang pertama hak Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kalian beribadah kecuali hanya pada Allah gitu. Itu takdir. Takdir manusia tercipta untuk ibadah. Wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tolong jangan sampai kita lupakan ini. Ya, sesibuk apapun kita, ya sehebat apapun kita di mata manusia, berbeda uniform yang kita gunakan, gaji pun beda dengan yang lain. Demi Allah, kalau azan berkumandang, sholat. Enggak ada dispensasi. Ya, ya tidak ada kok dia nggak sholat eh, dia kan bos apa apa nggak bisa begitu tidak di mata Allah sama nggak ada beda karena kau tercipta untuk ibadah apapun keadaanmu survive-mu di atas dunia yang kedua wabil wali walidaini ihsana takdirmu yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua kalimatnya ihsan wabil wali walidaini ihsana bukan wabil wali walidaini khairan bukan wabil wabil walidaini tayyiban, bukan. Tapi ihsan. Lah kita tahulah kalau ihsan ini kan level agama tertinggi, Islam, iman, ihsan. Apa sih ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yarak. Ulama sepakat menerjemahkan ihsan ini seakan beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Arti ihsan di sini ada atau tidak ada orang yang tahu tetap berbuat baik. Nah kalau dikaitkan sama mobil Wali Deni ihsana kepada kedua orang tua berbuat baik, iya. Ada tidak ada orang tua kita berbuat baiklah. Tapi kalau memang jujur menatap wajah orang tua itu masya Allah ada dua pemandangan terindah di atas dunia ini. Yang pertama menatap Ka'bah. Sehingga beruntung yang sudah umroh sama haji. sholat di makom Ibrahim atau seputar Ka'bah itu menghadap Ka'bah. Allahu Akbar. Matanya ke Ka'bah. Sayang depan Ka'bah lihat ubin, sayang gitu loh. Fawali wajah satral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu melihat Masjidil Haram, Ka'bah. Yang kedua, menatap wajah orang tua sendiri. Ini memang harus orang tuanya yang paham supaya ngedidik anak kelak nanti satu masa dia gemar menatap wajah orang tuanya. Ya, orang tua harus mengajarkan, sering bertatapan. Lihatlah gaya Ibrahim alaihissalam dialog sama Ismail anaknya. Ini orang tua sekarang butuh belajar dari sini nih. Makanya bobot anak zaman dulu beda sama anak zaman sekarang betul. Ah. Padahal Anak sekarang dididik serba digital. Kalau kita mah serba manual, betul? Ah. Anak sekarang minta teh manis semenit beres. Dulu kita urusan teh manis saja sejam. Anak sekarang mah aku pengen teh manis ya sudah duduk. Diambil gelas, taruh dispenser, pencet HOT hot keluar panas ngembul. Buka laci, teh celup, cek cek cek cek, gula instan nggak diaduk lumer, betul? Oh. Semenit beres. Dulu kita urusan teh manis orang tua kita ngedidik kita masya Allah. Mau teh manis dong, tangan cuma dua, kompor satu, sabar, yuk lo galak. Tapi kita ikutin ya orang tua kita kemana nih? Kan dapur dulu kan nggak ada pakai pintu, pakai hordeng, betul? Nah, untuk yang ngalamin angkatan 70-an 80-an ngalamin dah dapur pakai hordeng, betul? Kenapa ini orang tua marah mulu sampai kita intip dari dari hordeng? Oh betul. Itu bikin teh manis nggak semudah sekarang. Dulu tuh kompornya dicolok, betul. Colok dulu kompor. Sampai kita ngeliat ada ada api di kompor, udah ada apinya mah. Masih merah, belum biru, tak cemong. Air juga kompa betul. Ada yang ditimba, ditangkap sama ceret, betul ya, sama apa tempat air buat masak itu, teko dah dimasak di atas kompor api pakai ngecil ya ya minyaknya kosong betul jerigen digeser no beli dulu no warung sebelah itu saya buat jerigen sambil ke warung ya Allah teh aja susah amat sih ya Allah kebeli minyak diisi lagi apinya timbul lagi eksis lagi tuh api oh nyala lagi ada gelembung-gelembung senang Ulama uh, lama mendidihnya. Udah air mendidih senang, kirain langsung diseduh enggak, ya, tehnya digodok. Ya Allah. Jadi sih tuh teh udah males mah harus jam lebih, saya bilang gitu. Tapi jujur loh, teh manis buatan ibu kita tidak akan pernah ada yang mengalahkan sekalipun orang yang paling hebat buat di restoran yang paling mahal. Demi Allah tidak. Kita minum teh di restoran-restoran mewah dengan gelas yang model-model betul dipakein pinggirannya potongan jeruk lagi gitu ya sama sedotan muter-muter tetap buatan orang tua kita nggak terkalahkan demi Allah mereka mengaduk tehnya mengukur dengan gula diaduk dengan cinta dan rasa karena dia tahu anak membutuhkan itu wallahi kalau sudah bahasa orang tua kita bahasa rasa bukan hitung-hitungan bukan Bagaimana mereka yang hidup serba kekurangan, satu orang tua itu bisa menjaga enam anaknya tanpa pembantu, tanpa babysitter. Demi Allah, sakit di depan mata, sehat pun di depan mata. Satu di absen anak semua orang tua tahu yang paling gede di mana bu? Tuh, adiknya itu di belakang. Yang ketiga keempat lagi main gundu bareng no. Ah. Yang kelima yang keenam ada di kamar orang tua dulu masya Allah. Dia tahu jumlah anak, dia tahu anak di mana. Demi Allah tidak kedip. Tapi saat sekarang kita lihat enam anak ketika sudah dewasa nengokin ibunya sakit pun tidak sempat. Subhanallah. Anaknya tidak banyak, anak sekarang cuma satu dua. Kita tanya, yang paling gede kemana? Aduh, udah tiga hari nggak pulang. Yang bontot ikut-ikutan. Berarti nggak ada anak dong di situ. <laughs> Subhanallah. Allah perintahkan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Alasannya apa? Karena banyak kebaikan yang pernah dia perbuat ketika kita belum mampu berbuat sebuah kebaikan, mereka sudah mendahului kita. Maka direken pakai apapun tidak akan pernah kita bisa mengalahkan kasih orang tua kepada kita. Sampai istilah mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala. Wallahi betul. Mereka merasa memiliki kita. Cuma kadang-kadang kita lupa bahwa kita ada yang seharusnya kita miliki pula orang tua kita. Ini banyak. Sampai saya kalau merhatiin itu orang tua dulu ngajarin kita cium tangan, betul-betul cium tangan loh. Karena kita ngelihat cara dia cium tangan ke orang tuanya. Pegang tangannya. Ya Allah, sedep amat. Anak sekarang cium tangan. Emaknya diem aja lagi. Itu bukan cium tangan tempel pipi sama tempel pala gitu loh. Coba ajarin sih cium tangan. Demi Allah satu masa kita akan rasa nanti wangi kulit orang tua kita tidak akan pernah bisa terkalahkan sama minyak wangi semahal apapun. Koleksi sama anda minyak wangi merek apa aja koleksi. Jujur, tetap wangi legenda itu kulit orang tua kita loh. Ya memang orang tua kita juga zaman masih muda ngoleksi minyak wangi macam-macam. Cuma kalau udah tua cuma dua wanginya, Enggak minyak kayu putih ya caplang betul. Cuman sedepnya ini, oh masya Allah ya, jangan main-main. Kok bisa ya orang berbuat baik ada tidak ada orang tua kita? Ya karena dia mengerti bahwa hukum sebab akibat satu kemuliaan yang Allah janjikan. Ridallah fi ridal walidain wa fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Buat apa kita kumpulkan harta yang bakal kita tinggalkan? Saya suka dengan bahasa canda. Kumpulkan mobil sebanyak mungkin, luaskan tanah, tinggikan gedung yang kau miliki. Tapi lihat, cukup maut sebagai nasihat. Tidak ada mait orang Islam memegang sertifikat, betul? Tidak ada mait orang Islam ngantongin SNK. Tidak ada. Tidak ada. Artinya akan kau tinggalkan semuanya betul. Cuma silakan kau miliki, silakan. Jangan hmm. lupa kau tercipta untuk apa? Ini yang kita suka lupakan. Kita kumpulkan dunia sampai kita nggak dapat ridho Allah. Ya Allah, apa artinya harta yang kau titipkan padaku ya Allah? Apa artinya kesuksesan yang kau dekatkan pada dalam hidupku ya Allah tanpa ridho orang tuaku? Ambil semua yang kumiliki ya Allah ambil ambil ambil ambil seluruh hartaku ambil seluruh keluargaku ambil ya Allah tapi tolong jangan kau ambil tadi kasih cintaku pada kedua orang tuaku ya Allah karena dia tahu sekali ridhonya Allah di dua orang tua murkanya pun sama makanya anak tidak bisa mengatakan saya sudah membalas orang tua kita dengan kebaikan kita wallahi tidak dulu dulu pernah ada seorang pemuda yang menggendong ibunya dari negeri Yaman Hadramaut menuju Makkah. Itu kalau pesawat saja itu butuh dua jam lebih loh. Mekah Hadramaut. Ini digendong ibunya dari Hadramaut dari Yaman menuju Makkah. Sampai di Mekah dia tawaf dua kali putaran. Mau putaran yang ketiga ketemu sahabat Rasul Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab sambil menggendong ibunya. Dia tanya si sahabat ini, "Wahai sahabat Rasul, Aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman, Khadramut, menuju Mekah. Sekarang aku berputar di Ka'bah, di Mekah. Aku toaf dengan dia. Ku gendong dia. Tidaklah dia turun di atas bumi kecuali dia injak kakiku. Sudahkah aku membayar jasa ketika melahirkanku? Marah sahabat. Jaga lisanmu. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bagaimana kau berpikir ingin membayar jasa orang tuamu? Menghitung jasa mereka perlu untuk memperkenir diri kita di hadapan dia. Sehingga segagah apapun badanmu, setinggi apapun fisikmu, sekaya apapun posisimu di mata manusia, demi Allah merendahlah. Kalau bahasa Quran, wahwit lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Wahfid lahuma rahmah. Merendahlah kamu di hadapan ibumu. Merendahlah kamu. bakpi burung di hadapan induknya kata Allah. Kebayang gak sih piik burung? Pernah piara burung merpati? Ya, itu kalau belum bisa terbang atau sudah bisa terbang pun kalau ketemu induknya dia mainkan sayapnya. Wahfid lahuma rahmah. Merendahlah di hadapan ibumu, katakan, Wa qurrabirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Seperti mereka mengasihiku sejak aku kecil. Ini orang muhasabah diri. Maka ketika dia mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, kama rabbayani ini hak anak orang lain gak ada yang punya. Kama rabbayani sagira, seperti mereka rabbayani. Menjagaku, membesarkanku, mencintaiku tanpa ada hitungan sama sekali. Entah dengan alasan apa mereka membesarkanku ya Allah. Tapi yang pasti mereka berjasa padaku. Rendahkan, rendahkan dirimu kata Allah. Rendahkan. Sampai-sampai dalam ayat lain dikatakan bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tuamu mengajak kamu berbuat yang tidak baik, mengajak kamu berbuat kufur, fala tuti'huma, cepat langsung fa, bukan wala. Fala tuti'huma, cepat, jangan patuh. Tapi bukan dimusuhi. Allah mengatakan sahibhuma fid dunya ma'rufa wa sahib. Apa sahib? Teman. Jadikan orang tuamu sahabat. Ya. Sampai level orang tua kita berbuat salah, Allah Akbar. Ya, tetap jadikan dia sahabat. Kalau kita ngomong sama orang tegas belak-belakan sama orang tua, kita perlu pakai bahasa khusus. Gandeng tangannya. Cium keningnya. Ya, Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Maka saya suka bilang gini, coba deh lenturin nih hati. Uh, Ustadz bisa ngomong begitu enak, orang tua saya mengecewakan saya. Tad. Saya besar di lingkungan yang begini-begini gini. Sudah, sudah, sudah, sudah. Ya, begini saja. Sekali-sekali atau nanti kita pulang kampung nih. Temui orang tua kita kalau lagi tidur, temui. Sekali-kali coba. Masa ini hati nggak lembut sih melihat seperti itu? Lihat ayah kita yang kita bilang orang paling sombong. Yang suka memveto. Galaknya manusia. Padahal udah tua. Aduh. Coba sekali-kali lihat kalau dia lagi tidur. Coba lihat. Lihat, lihat lelaki kekar yang dulunya sombong dalam berkata-kata. Sekarang tinggal badan kurus yang terselimuti kain putih. Coba lihat. Ketika dia tidur. Coba kita tatap wajah ayah kita coba. Subhanallah. Ayah kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Gigi tanggal sebagian mulai jarang tampak di mata ya Allah. Lihat coba tangannya. Urat sudah nampak di mana-mana. Coba lihat. Ini orang yang kau benci? Ini orang yang kau bilang paling galak sedunia. Orang yang sampai lupa kau katakan Robik Firli wali wali daya coba. Ibumu, ibumu yang kamu bilang orang paling cerewet, yang nggak pernah akur sama mantu, yang galak kena ujub bilamin zalik. Coba sekali-kali lihat mamahmu sedang tidur, coba lihat. Orang yang sudah lama tak kau tengok dia. Karena kesibukanmu, coba lihat. Ya Allah, mama, coba lihat. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Ternyata mama saya bukan mama saya 20 tahun yang lalu ya. Matanya yang bagus, yang hitam sudah mulai bersepah putih, pipi yang cabi sudah mulai turun ya Allah. Coba lihat. Angkat tangannya. Mana jari lentiknya sudah hilang. Keriput kukunya mulai coklat karena berbenturan dengan ulekan yang sering dia pakai. Coba lihat. Lihat. Ini orang yang kau benci? Ini orang yang kau bilang paling cerewet ini? Demi Allah, besok pagi temui mereka. Temui mereka. Ambil tangan kedua orang tua kita, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan wangi kulit orang tua kita, rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Mayit terbujur kaku, Ketika tumit menjadi satu berwarna kuning. Ketika napas yugorgir. Di mana kita? Mungkinkah kita ada di samping mereka mengatakan Mama la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ibu la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ayah la ilaha illallah La ilaha illallah Apa kata Rasul Inna ruh Inna ruh Ida kubidu tabi'ahul basar Ruh ketika dicabut Mata yang mengikutinya saya sudah Selamat tinggal orang yang kita cintai. Air mata, air mata tidak membangkitkan mereka. Gerang tangis pun tak membangkitkan mereka. Masa sudah selesai. Ini akan datang. Ini akan datang. Rondon ajarkan kita untuk paham demi Allah. Kita yang kuat, kita yang kekar, berasa haus dan lapar. Apalagi mereka yang renta di kampung sana. Prinsip hidup yang kau katakan tidak akan pernah pulang kampung sebelum sukses, buang prinsip tersebut. Sukses atau tidak sukses, demi orang tuamu. Karena yang kau butuhkan ridho orang tuamu. Maka muhasabah diri. Jangan-jangan banyak kewajiban yang kita lalaikan. Lapar haus kita tidak ada artinya. Kalau mata tua panjang menanti kedatangan kita. Mana orang yang pernah kudoakan? doakan? Mana orang yang pernah ku besarkan? Mana orang yang pernah ku siapkan sebelas maaf atas sepuluh dosa yang pernah dia lakukan? Demi Allah, cuma orang tua kita. Kita pernah berbuat sepuluh kesalahan, dia siapkan sebelas maaf untuk kita, betul? Kita pernah berbuat seratus dosa ketika orang nggak memiliki maklum kepada kita. Mereka siapkan satu-satu maaf buat kita. Masya Allah. Antum pernah mendengar nama Uwais Al-Qarni? Salah seorang pemuda yang tidak hidup zaman Rasul. Dia tabi'in. Dia hidup zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ini seorang pemuda yang terkenal sekali doanya mustajab. Sampai-sampai Umar bin Khattab diperintahkan sama Rasulullah, temui Wais, minta doanya. Subhanallah. Kita tahu Umar, Umar fil jannah, Umar di sorga jaminan Rasul. Umar kalau sudah melangkah, setan kabur, nggak diragukan imannya Umar tetap suruh datang kepada seorang pemuda yang tak terkenal namanya Uwais Al-Qarni. Buka kitab sejarah manapun tak pernah ditemukan Uwais itu penghafal Quran, Uwais itu ulama, tidak. Apa kelebihan Uwais sampai Umar diperintahkan untuk datang ke Uwais untuk minta doanya Uwais? Anak muda. Ulama mengatakan kelebihan Uwais adalah meletakkan orang tuanya di atas kepalanya. Sehingga kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, demi Allah, langit bergetar. Dan dipastikan tidak mungkin tangan Uwais turun dari doanya kecuali Allah ijabah. Masya Allah. Masihkah kita menghayal kemuliaan dengan cara yang lain? Kesempatan berbuat baik ada kapan saja, tapi akumulasi pahala ada di bulan Ramadan. Maka sangat disayangkan sekali kalau kita cuma fokus pada sesuatu yang memang nggak mendatangkan ridho. Fadal. Bahasa Rasul umum kok. Mensoma Ramadanan imanan wahtisaban. Gufirolahu mataqaddama min dambi. Umum. Soma Ramadanan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dalam keadaan beriman, stabil imannya. Ihtisab dia hitung-hitungan pahala. Gufirolahu mataqaddama Allah hapuskan dosanya yang telah lampau. Tapi mungkinkah dosa diampunkan kalau kita nggak dekat sama orang tua kita? Mana takbirmu? Mana sholatmu? Mana ibadahmu? Ketika Islam perintahkan setiap ibadah mendatangkan kebaikan. Kau telah berbuat banyak kebaikan. Namun apa artinya kebaikan tanpa ridho orang tuamu? Allahu Akbar takbir yang kau lantunkan nggak membuat kau akur dengan orang tuamu. Allahu Akbar mana canda tawamu dengan mertuamu? Allahu Akbar bahkan kau tak pandai berkenalan dengan tetanggamu. Kadang-kadang ibadah nggak membuat kita mulia. Hafalan Quranmu membuat engkau sombong. Hafalan hadismu membuat engkau merasa beda di hadapan manusia. Demi Allah, khairun nas anfa'uhum linnas kata Rasulullah di hadapan sahabat yang jelas tidak diragukan kemuliaannya. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan orang yang layak menerima manfaat yang kita berikan orang tua kita. Ketika kau ukir parsel ingin kau kirim kepada atasanmu, teman sejawatmu, sahabatmu. Demi Allah, sudahkah kau kirimkan parsel cintamu pada kedua orang tuamu? Mana kita tahu hatinya seperti diperas oleh tingkah kita sendiri. Nah, apa yang kau buat? Parsel mah. Oh, bagus bener buat orang hebat nih mah, harus yang bagus. Makanya saya sengaja isinya yang mahal-mahal mah. Ini plastik aja inden. Oh. Segores hati orang tua ya Allah. Ini orang yang mau dikasih orang hebat, lebih hebat mana sih ketimbang diri saya ini? Kata orang tua kan begitu. Kau ukir buah di dalam parsel yang kau buat, ya Allah, mangga dengan tempatnya, jeruk, ya, lengkeng, bahkan itu satu sisir pisang bak buntut merak. Kau tutup dengan plastik yang indah, kau berikan pita di ujungan orang tua ya Allah, kalau kamu ngasih orang tua pakai tas kresek nih mak. Ah, kelewatan. Kau hayalkan sorga tanpa hati mereka? Ya nggak mungkin. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang kebaikan apa yang kau berikan kepada mereka? Kau hayalkan kebaikan dari Allah tanpa ridho mereka. Mimpi di siang bolong. Sudah, dunia ini nggak akan pernah menzolimi kita karena takdir Allah tidak kejam. Allah nggak mungkin berbuat zolim. Wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah ajmilu fit talab. Seluruh seluruh yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Salah satu bentuk ketaatan wabil walidaini ihsana. Udah nggak usah nyogok, nggak usah nyogok nyogok, nggak usah cari muka sama orang. Jadi anak yang diridhoi sama orang tua. Demi Allah, sebesar apapun masalah di perusahaan dan kantor di mana kita berada, selesai dengan ridho orang tua kita. Bukan masalah posisi jabatan, bukan ketentraman hati ketika melakukan sesuatu karena ridho orang tua kita. Ini yang paling penting. Makanya momen tepat sekali. Ini Ramadan ketika kita fokus dengan bacaan Quran kita, ketika kita fokus dengan terawih kita, Ketika kita fokus dengan kewajiban berpuasa atau buka puasa atau pemberian hadiah THR buat anak buah kita, demi Allah, ada mata tua yang menanti ditegur oleh kita. Sudahkah kita bertanya kepada mereka, apa yang kalian butuhkan? Sudahkah mereka merasa nyaman dengan keadaan mereka? Demi Allah. Ketika nanti Idul Fitri kita minta orang mendoakan kita dengan kalimat takobbalallah minna wa minkum. Sudahkah kita menghayal seandainya kalimat takabbalallah minna wa minkum itu dari mulut orang tua kita? Ketika kita ambil tangannya. Ibu, ya, takabbalallah minna wa minkum. Ya Allah, nah, takabbalallah minna wa minkum. Ah, sudah nggak mungkin Allah nggak ijabah sudah. Ya. Demi Allah, Ramadan timing yang tepat. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Silahkan yang mau bertanya, akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya Apakah boleh di masjid memainkan menyetel lagu-lagu meski lagu tersebut adalah lagu-lagu rohani? Ini memang kalau kita bahas di kondisi yang seperti ini ini muskilah. Padahal gini sajalah. Kita sepakat mengatakan Walakadkan ala kumpi fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid kan zaman Rasul ada. Mungkin kalau TV, radio belum ada, tapi kan orang yang bernyanyi sudah ada. Tidak ada satu sahabat pun yang melantunkan lagu-lagu dalam masjid. Apapun alasannya. Karena memang dulu itu melantunkan lagu itu adalah cara beragama orang-orang Nasrani. Ya, ya mereka bernyanyi sehingga mereka dikatakan dolin sesat. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan ibadah bernyanyi padahal Isa tidak pernah bernyanyi. Yang bernyanyi itu Daud, Nabi Daud alaihissalam. Maka dikatakan dolin beragama tanpa contoh. Ah. Nah kemarinnya ini banyak orang Islam berkamuflase sama penampilan non Muslim. Ya agak susah. Kalau sudah jadi tradisi, kalau kita ngomong nanti dibilang keras. Kita belajar aja. Lokana khairan la sabaku ilaih. Kalau seandainya ini baik, para sahabat sudah melakukan. Saran saya hindari. Karena memang tidak ada satu masjid pun di negeri Islam yang melantunkan ibadah dengan cara bernyanyi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang ini ada fenomena dalam syiar dakwah di mana jika ustaz yang tidak lucu maka tidak akan laku dan dikatakan tidak bermutu. Betul? Sekarang lagi tren seperti itu. Jadi stand up comedy bukan stand up dakwah gitu loh. Ya kalau bicara lucu itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kita cerita tentang apa dan cara kita berbicara. Dia akan tersenyum dan memang teknik komunikasi itu ketika kita bisa bikin orang tersenyum, maka otak kecilnya terbuka. Lihat ilmu komunikasi. Ketika orang sudah tersenyum dengan kita, gampang kita memberikan manuver omongan kepada mereka. Tapi kalau kita nggak bisa membuat itu, sulit kita bisa berdialog. Orang mengatakan, saat kalau dakwah itu ngantuk. Wallahi, tidak ada yang tidur sekarang, betul? Dari mana dakwah bikin ngantuk? Tidak ada. Yang penting connect dalam penyampaian. Melucu, sedih, tangis, tawa bukan rekayasa. Tapi hmm. sesuatu memang yang datang dari hati. Nah, nah kalau diidentikan dengan lucu saja tanpa ada bobot, ini ini lawak, ini nggak boleh. Bahkan Islam mengharamkan wailul yuhaddisu fayakdziba liyudhikal bihi qaum sumai wa'ilahu. Celaka orang yang berbicara untuk bikin orang tertawa padahal dia berdusta, maka dia masuk neraka wail kata Rasulullah seperti itu. Eh, dalam menuntut ilmu ada tiga persyaratan. Ada ilmu pengetahuan yang akan dipelajari akan dituju. Ada kitab yang sahih, ada guru. Iya, ini dalam belajar kelas. Begini akhifillah. Hukum asal dakwah itu amar ma'ruf nahil mungkar. Jadi medianya berbeda. Sehingga kalau antum melihat sebuah kemungkaran di tempat umum, antum nggak bisa bilang hehe, buka halaman sekian, bab sekian nggak bisa begitu. Ada spontanitas eh, pemecahan masalah. Audience jadi makalah. Tapi kalau sudah bicara buku, rujukan, apa, antum bisa bicara kelas. Ada level. uh, giring masa untuk masuk kelas. Eh, kalimun nas bima ya'rifu alih Kata Rasulullah, ajak orang bicara selevel dengan pemahamannya. Nah kalau sifatnya umum begini, dalam ilmu orasi, ilmu dakwah ini, lihat orang yang paling lemah. Bukan yang paling pintar. Sehingga targetnya ini orang yang paling tidak tahu, bukan orang yang tahu. Nah, itu dalam kondisi seperti itu. Jadi jangan paksakan, karena banyak juga orang yang kadang ketika dia mengikuti ustadz kemana-mana, terkesan ustadz mengulang-ulang bahasan gitu, ya, padahal ustadz fokus ke orang yang baru kenal. Eh, kesalahan dia bukan masuk dalam kelas tapi dalam sifatnya umum tadi. Allah a'lam. Fadhal, ada lagi silakan yang tanya? Antum, nah. Subhanallah. Barakallahu fiik. Ayo. Iya. Ada yang bertanya Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada? Apalagi orang tuanya dulu beda keyakinan, beda agama maksudnya. Baik. Akhifillah, hubungan kita sama orang tua ini sebatas kehidupan, kecuali kalau memang kita seagama. Nah, karena Nabi mengatakan kalau meninggal anak Adam putus semua hubungan kecuali tiga sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Ya, jadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya yang seagama dengan dia. Bagaimana dengan orang tua yang tidak seagama, Nah, ini hukum dikembalikan ke Allah. Karena Rasulullah pun dilarang untuk mendoakan kedua orang tuanya oleh Allah ketika dia memohonkan ampun orang tuanya. Wallahu alam bishawab. Makanya saya tekankan sekali, mumpung orang tua masih ada, dakwahi dia, sayangi dia, cintai dia, walaupun berbeda agama. Karena kalau sudah kematian nanti memisahkan kita, kita nggak bisa eh, lagi pakai perasaan, nanti kembalikan hukum kepada Allah. Karena Allah benci sama orang-orang kafir, betul? Nah, ya. Jadi, tapi kalau orang tua kita sama agama, dia sudah meninggal, Islam ajarkan cara berbakti. Yang pertama, ya paket oh, mayit, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Jangan nyuruh orang mandiin orang tua kita. Kita anaknya yang mandiin. Jangan suruh orang yang turun ke lubang. Kita yang turun kalau bisa. Solatkan dia, jangan orang yang suruh nyolatin. Karena nanti ada wasiat sebelum kita sholat. Mungkin orang tua saya punya hutang piutang, ya saya anaknya bertanggung jawab. Karena Nabi nggak mungkin menyolatkan mayit yang masih berhutang. Kemudian menyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Supaya kita tahu kelasnya orang tua kita. Orang tua kita pernah punya salah, kita minta maaf. Kalau dia punya kebaikan, kita panjangkan kebaikannya. Kemudian kita bisa bersedekah atas nama dia. Kita bisa melibatkan dia dalam sembelihan kita, Idul Adha kita libatkan. Ya Allah terimalah korbanku ini untuk diriku, untuk orang tuaku. Karena kalau kita khususkan untuk mayit tidak ada dalam korban. Dan banyak lainnya. Semoga Allah muliakan orang tua antum insyaallah. Barakallahu nah. Khalas. Baik, insyaallah manfaat yang disampaikan buat anak pribadi, buat antum sekaliannya, ya Allah. Untuk lebih memanjangkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua bisa dibuka di YouTube Ustaz Suhan Bazir Eh, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain dan banyak lainnya nanti.